barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ajma'in Ya Allah Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya jalali wal ikram Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik bin ma'rifatik kama nawwatal ardu bin nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Duhai ya Allah yang maha lembut lembutkan hati kami ya Allah lembutkan akhlak kami berikan kemuliaan dengan kelemah lembutanmu ya Allah lindungi kami dari sifat kasar dan keras yang tiada engkau berkahi taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin Hadirin asma Allah yang kita bahas kali ini insya Allah Arif ulangi maaf ar Allah Subhanahu wa taala yang maha lemah lembut Suatu saat dalam hadis sahih Bukhari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata sekelompok orang Yahudi minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berucap assalamu alaika artinya celakalah engkau lalu aku menjawab bahkan semoga engkau yang celaka dan terlaknat itu jawaban dari Siti Aisyah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wahai Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan fil amri kulli dalam segala urusan. Lalu Aisyah berkata, "Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aku telah jawab wa alaikum dan semoga bagi kalian pun demikian jadi Rasulullah hanya menjawab wa alaikum Allah maha lembut Allah rafiqun yuhibbur rifq Allah maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam segala urusan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita secara bertahap bagian dari kemahalembutan Allah mudah bagi Allah menciptakan kita langsung saja jadi bayi sembilan bulan tapi Allah bertahap dan Allah memberikan konsumsi kepada kita dengan maha janin di dalam perut ibu yang tidak tahu apapun tidak bisa kemanapun tetap tercukupi semua nutrisinya dan Allah mencukupinya dengan cara yang sangat indah ibu mengunyah dulu dicampur dengan air ludah diproses sedemikian rupa oleh lambung sehingga masuk lewat placenta begitu tidak terasa kelemah lembutan Allah sampai Masya Allah tumbuhlah menjadi janin yang sempurna selama sembilan bulan Allah juga mengeluarkan kita dari rahim ibu dengan kemahalembutan dan pasti rasa sakit itu pun sudah diukur oleh Allah dan banyak hikmah bagaimana kita bisa menyayangi ibu karena pengorbanannya tidak terbayang kalau kita lahir tidak terasa ya jelek-jelek saja bayi berjatuhan di pasar di mana ini termasuk kemahal lembutan Allah sehingga kita tertanam rasa sayang terbayang kehadirin ibu mules menge mengejan mengeden sedemikian rupa lahir tapi semuanya sudah diatur dan itu proses Allah menanamkan rasa sayang kita kepada ibu yang sudah berkorban banyak lalu Allah juga mencukupi waktu kita bayi dengan kemahal lembutannya gigi untung tidak tumbuh sekaligus sekok oh, ngeri ya kuku semuanya serba tertata dengan baik ini secara fisik hadirin kemahalembutan Allah menciptakan siang dan malam sehingga malam kita istirahat tidak terbayang kalau kita dikasih siang terus menerus beda antara siang dan malam udara yang sejuk panas itu juga di sana mengandung banyak hikmah kemahalembutan Allah kita dididik oleh Allah sedemikian rupa dengan dimudahkan rezeki kita aduh tidak terbayang hadirin kalau kita seperti singa yang harus berburu dengan segala keterbatasan kita tidak sekarang ikan sudah ada di piring dengan Allah ciptakan aneka bumbu karena lidah kita beda dengan lidah kambing ada beragam rasa di sini. Allah mudahkan ayam hamil, kita yang makan telurnya, ikan di laut mana ada yang ngambil sampai ke piring kita, benar? Ada sambal dengan komposisi yang masya Allah, tingkat kerumitan sambal itu dahsyat sekali hadir. Sedikit memang segini ya, segitu tuh, lata lata tapi itu dari terasinya laut mana, garamnya laut mana. Terasi itu dari udang dari apa sih? Ibu udang melahirkan udang diambil, ditumbuk jadi terasi, colek dikit. Tadi saya makan rujak bebek hadirin kumplit itu dari mulai ke dondong, jambu, mangga, belum lagi garam dari berbagai penjuru. Kumpulkan segini, 50 ribu. Luar biasa. Itu saya mikir ya Allah, luar biasa ini. Gula merahnya gula aren dari pohon mata, pohon yang mana? Coba kalau kita yang harus mencari kan tukang rujak bebeknya juga jalan dari jauh ke sini lewat pas lagi ketemu ah maksud si Allah kalau kita tidak melihat dahsyatnya kemahal lembutan Allah sehingga tidak berasa aneka karunianya sampai ke kita ini rugi benar kita jarang memikirkan ini jarang takjub tuh kepada makanan yang ada di hadapan kita Padahal kalau kita tafakur ya Allah, ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, hadirin termasuk kita dapat hidayah iman. atau gimana kita kita jadi Islam, benar? Gimana kalau kita di Afrika, bagian pedalaman yang padang pasir, gurun, aduh atau di hutan belantara sama aja kan mereka dengan kita mereka tidak milih lahir di hutan belantara kita tidak milih lahir di kota seperti ini benar? Alhamdulillah di antara sekian banyak yang lahir di kota kita diberikan hidayah Islam tidak semua dapat hidayah Islam di antara yang Islam kita diberikan juga kelembutan bisa ke masjid tidak semua ke masjid di masjid diberikan tak gimana kita jadi pengen dengar ilmu tidak semua orang di masjid senang dengar ilmu ada yang sudah sholat pergi saja tidur kita diberikan senang dan dengan kelembutan Allah ngerti lagi kita teh padahal yang disampaikannya juga biasa aja angguk oh iya iya iya iya coba kalau tanpa kelembutan Allah bebal we tengerti-ngerti ini kan karunia Allah gimana kita bisa ngerti udah gini dengan kemahalembutan Allah kita tuh dapat pahala lagi dapat penggugur dosa dapat doa malaikat Oh ini duduk begini padahal bisa duduk begininya juga karunia Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Maka nikmat Tuhan memanakan. Duh kalau udah ingat-ingat gini. Belum lagi kemahalembutan Allah yang nutupin aib, dosa, kekurangan, kejelekan Kan sholat isya tadi nggak ada yang tahu sebelah kita ngaconya otak kita ya. Coba kalau kayak film gitu, lagi sujud keluar film pikiran kita, pasti malu kita ini. Ini duduk kiri kanan tuh, karena pada tidak tahu siapa kita, benar? Coba kalau saling terbuka aib, oh si Eta, ini jorang, oh udah rucah. maha baik Allah ya eh, makanya kalau orang jarang gitu merenungkan kebaikan Allah ke kita pasti hidupnya tuh capek kan benar ayo hadirin luangkan waktu untuk merenungkan rahmat Allah kasih sayang Allah yang disampaikan dengan penuh kelembutan tidak terasa ada pada kita nih. Termasuk Allah menciptakan rasa kasih sayang di hati kita. Gimana kita jadi sayang ke kucing, ke anak? Ada sayang di sini tuh. Itu pun karunia Allah. Nah, yang lebih utama lagi kalau kita diberikan sifat lembut. Karena kelembutan ini kalau seseorang dikasih kelembutan, dalam kelembutan itu ada sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan, kekasaran.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 Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Fabima rahmati Allah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin hanya dengan rahmat Allah Wahai Muhammad Engkau bersikap lemah lembut Jadi orang bisa lembut juga Karena rahmat Allah Dan kalau orang punya sikap kasar Dan hatinya keras Lanfaddu min hauli Takdirnya orang itu dijauhkan oleh Allah Ah makanya di dalam dakwah juga Kelembutan hati dari mana syariatnya hati bisa melembut dari sayang kalau orang sayang ibu sayang ke anak lembut belayannya ibu jengkel ke anak bisa diteke benar semakin luas rasa kasih sayang semakin lembut maka jelas Rasulullah itu Nabi Rahmah Nabi penebar rahmat Nabi penuh kasih sayang dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin jadi seharusnya orang Islam itu orang yang paling lembut hatinya perkara otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes itu fisik tapi di sininya lembut sayang Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun badannya tuh keker, atletis, six pack, perutnya rata, dadanya tegap sampai usia 63. Uban juga bisa dihitung, tenang ya, jangan dicabutin. Pokoknya tidak usah memaksakan diri perkara uban itu takdir, tapi artinya begitu prima fisiknya, tapi lembut hatinya. Kalau ngomong keberanian, tidak ada yang lebih berani dari Rasulullah SAW. Dalam perang Hunain ketika sahabat lari, Rasulullah di depan, paling depan, menyongsong musuhnya. Kalau bicara keberanian, paling berani. Kalau bicara kekuatan, paling kuat. Tapi paling lembut hatinya. Kalau bicara kedudukan, paling tinggi. Kalau bicara kekuasaan, paling besar tapi lembut hatinya kenapa? karena sayang oleh karena itu ayo kita melembutkan hati dengan memperlebar memperluas rasa kasih sayang bagaimana supaya sayang Shh, mau tahu eh, yang jelas hadirin mau mau enggak enggak harus harus jelas ya ini udah malam nih hadirin ya eh sayang aja biasa kalau mau sayang satu supaya tumbuh rasa sayang biasanya sayang itu karena rasa saudara jadi mari mulai tumbuhkan di hati ini rasa persaudaraan Saudara itu ada dua. Satu, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara karena iman. Yang kedua, bersaudara karena kemanusiaan. Saudara karena sesama turunan Akin ini Adam Hawa. Jadi lihat, ah oh, ini saudara saya. Lihat nenek-nenek sedang bawa belanjaan berat. Ini saudara saya sudah sepuh, berat. Sudah ingat saudara, empati. Bagaimana kalau saya sudah setua ini? Suatu saat ada seseorang pergi naik pesawat. Udah ah, nggak usah bawa koper berat. Hanya bawa tas tentengan saja. Nah, orang ini ketika jalan di depannya itu takdirnya ibu-ibu bawa bawaan berat hatinya tidak mungkin melepas ini saya lenggang kangkung nenek bawa berat akhirnya dibawa naik sampai ke pesawat duduknya tuh di tengah lagi angkut angkut ke atas kenapa dia bisa melakukan ini karena satu merasa ini saudara saya benar ini sudah sepuh empati kalau sudah sepuh begini bawang berat yang ketiga ini ladang amal giliran turun dari pesawat ada lagi tuh ibu-ibu yang berat diatur nah dengan seperti itu orang menganggapnya aduh sikapnya baik sikapnya mulia padahal timbul kelembutan hati ini karena merasa ini saudara merasa empati bagaimana kalau saya posisinya seperti itu dan merasa ini ladang amal dari Allah Subhanahu wa taala. Suara apa? Suara a ya. Menyerupai <laughs> Alhamdulillah. Kucing eok, eok. Dari suaranya aja lapar meong meong lemes pikir oleh kita ya Allah kucing ini ciptaan Allah lapar lemes kurus dingin ini ciptaanmu ya Allah engkau takdirkan sekarang datang mendekati saya itu timbul kelembutan hati ingin nolong karena ini yakin ciptaan Allah benar ini yakin ladang amal Keinginan menolong itu dari yakinnya terhadap ladang amal. Empati, ah gimana kalau kita juga lapar, pasti sengsara. Gimana ngasih ke kucing yang lemah lembut? Push, nih nih, ambil nih. Coba kalau saudara jadi kucing, pedih hadirin. Kenapa nggak sopan? mereka ke kucing juga ya. Pus, saya ah usap gitu ya sok sing enak pus Allah lihat enggak Allah lihat tidak jangan heran itu kucing jadi sayang ke kita jangankan kucing ada singa saja binatang buas kalau orangnya punya rasa kasih sayang dan kalau udah sayang tuh jadinya lembut hadirin ngebelai singa mudah-mudahan saudara sudah lihat bagaimana binatang-binatang yang sayang kepada pengasuhnya karena memang pengasuhnya sayang dan perwujudan sayang itu pasti kelembutan kita nggak ada tuh yang sayang ke istri saya sayang padamu sayang I love you nggak mau nggak ada nggak ada nah, anak juga sayang sayang sayang sayang hmm, oh, oh. oh. Gak ada. Sayang itu pasti identik dengan lemah lembut. Benar? Orang yang bertengkar, kata-katanya keras, kasar. Kenapa? Sedang hilang kasih sayang. Ayo ah, berlebar rasa persaudaraan kita. Ini saudara saya, tukang dagang itu saudara saya, Eta warung-warung itu saudara saya Datang ke yang tua Ini ladang amal Gimana kalau sudah tua Enaknya dihina atau dihormati Pak punten Naik beca Nanjak Gimana coba Orang yang punya kasih sayang kan turun dari becanya Bapak atau dipayun silakan Giliran gitu Tapi saya belum pernah melakukannya <laughs> Hadirin, ayo ah kita hidupkan hati kita dengan senang bersikap lemah lembut, sopan, santun kepada siapapun. Coba kita amalkan 5S supaya hati kita lembut. Apa S yang pertama? Senyum. Senyum bukan masalah bibir hadirin. Senyum itu masalah hati. Saya senyum tidak nih, ha? Senyum tidak Bagaimana sekarang Apakah saya sedang senyum <laughs> Katipu, Senyumlah Senyum itu dari hati hadirin Bibir mengikutin Telepon juga telepon Halo, halo Lagi apa pak? Senyum Gak ada yang percaya Ayo ah hadirin lembutkan hati dengan senang senyum. Orang jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh senyum tu wajah Rasul tu senyum. Kita sayang bibir punya, wajah punya. Kenapa nggak sedekah dengan kesenyuman? camat temeh sayang. Rasul teh senyum. Saya pernah lihat nenek-nenek ompong senyum manis tetap hadirin entah gimana Allah tuh menciptakan senyuman dan katanya senyum itu e, bisa sangat menyehatkan cemberut itu otot lelahnya lebih banyak dibanding otot bergerak dengan senyuman apa? lutut langsung ingat Allah ya Allah menciptakan tutut coba dari segi nama saja kan lucu ya jadi ingat bututut panggil maaf butututnya tutut sekarang dagang tutut dan makan tutut juga kasihan juga tutut diketrokin mungkin ya sudahlah nasib tutut ya kita ganti nama nanti ya Teruskan. Terus mari kita lembutkan hati kita selain senang menemui orang dengan senyum, senyum atuh ya. Ketemu ibu, assalamualaikum ibu, ketemu keluarga, senyum, coba hadirin, nelpon senyum, ketemu orang senyum, rasakan bedanya, beda hidup cemberut dengan hidup senyum dan tidaklah sahabat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Rasul itu senyum, wajahnya cerah. Ada saat Rasulullah juga sedang marah, tapi marahnya juga hanya merah wajahnya dan tidak pernah berkata selain kebenaran. Yang kedua, mari kita lembutkan hati dengan upsus salam, tebarkan salam. Salamnya juga harus pakai isi Sebab salam Islam itu beda dengan salam-salam yang lain. Kalau selamat pagi, siapa yang diselamatin? Pagi, kita selamat tidak? Belum tentu, ya. Good morning. Siapa yang digudin? Morning, ya. Tetap baik kita mau digegel anjing. <laughs> Tapi assalamualaikum ini kan hebat sekali. Semoga Allah mengaruniakan keselamatan bagimu. Ini dahsyat hadirin. Ini bukan hanya basa-basi. Ini sebuah keinginan hati keselamatan. Warahmatullahi Semoga Allah mencurahkan kasih sayang, rahmat, Wabarakatuh. Semoga Allah mengaruniakan keberkahan. Tidak ada tandingannya hadirin tidak ada tandingannya selamat disayang Allah diberkahi berkah itu mendekatkan ke Allah berkah itu kebaikannya langgeng cari tandingannya salam seperti itu cari demi Allah tidak akan ada karena memang Allah sudah menyiapkan salam itu ah, bisa melembutkan hati ayo ah sebarkan salam ya kepada yang dikenal yang tidak dikenal naik angkot coba salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kenapa kenapa kenapa ketawa jarangnya ayo pulang dari sini semua mengucapkan salam ketika masuk assalamualaikum warahmatullah. beda suasananya lihat Waalaikumsalam eh, sudah sini bagi yang nyari jodoh usoleh oh, ya eh. Ah. Atau mendoakan keselamatan bagi seisi angkot kenapa tidak kan? Saya sekarang lebih sering mendengar pilot yang ataupun siapa yang pramugara pramugari mengawali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada beberapa eh, penerbangan sekarang pakai pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terang bulan di tepi kali Buaya datang di sangkat tali Sungguh senang bertemu dengan saudaraku ini Naik pesawat mudah-mudahan tidak kecemplung ke kali Wah horor Ah bukan tukang pantun hadirin Tapi mengucapkan salam Mudah-mudahan jadi selamat tuh seisi angkot benar selamat disayangi Allah termasuk lewat ada preman-preman lagi duduk-duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Waalaikumsalam siapa tahu itu yang membuat berhenti mabok datang rahmat Allah benar lo itu kan doa bukan sembarang ngomong kalau pakai hati salamnya dan Allah tahu ini salam kita ada isinya bisa selamat tuh orang bisa turun rahmat bisa dapat keberkahan dalam usahanya mau belanja ke warung Assalamualaikum tuh masuk yang ke maret itu ya pas buka pintu kan bunyi tuh ting tong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mabel <laughs> katanya ayo berani enggak Ayo berani ucapkan salam. Apalagi Indonesia ini kan mayoritas umat Islam. Kenapa nggak berani? Ini kita bukan ngajak orang jahat. Kita ini menginginkan keselamatan, rahmat. Itu bisa melembutkan hati. Apalagi sesudah itu es yang ketiga apa? Sapa Siapa yang melembutkan hati? Eh, udah kenal belum? ah Eh, eh, eh, eh, eh. eh. <laughs> tadi diam-diaman aja. ah eh, eh. Ini kenapa kita duduk di sini pak diam-diam? Hei, eh, kenapa? Kita sama-sama umat Islam, sama-sama di masjid, sama-sama mau nyari ilmu, cari cing sama tem. Eh? Eh? <laughs> ayo kenalan dulu ah semua ya, ya. Salaman, salaman semua, semua. Hus, ayo, ya, ya. eh. Ini yang kecil juga salaman. Tuh, kan beda cahaya suasana lebih <laughs> Eh Ahmad salaman udah belum? Coba kalau duduk nyapa ini serius hadirin ya. Kenapa kita nggak nambah saudara? Bener nggak sih? Jumatan yang helen. Kalau salaman dengan sewajarnya gitu ya, tanpa salaman pamer otot, pamer kekuatan cair suasana teh enak duduk kita juga nyender dikit agak enak bener kalau dia bawa korma kan ya bisa nanti pulang bisa diongkosin banyak lah yang bisa terjadi eh serius hadirin ayo mulai sekarang jangan ragu-ragu mendahului menyapa sapaannya harus sapaan yang baik ya dengan ah di hidung-hidung ting ah itu jangan melukai Ada salam punya adik yang cakep enggak ah masalah baru ada lagi ketemu akwat dengan akwat berapa anaknya ini nyakitin karena nikah juga belum ya Assalamualaikum teh sing sehat terima kasih kita sudah ditakdirkan duduk deketan gini punten itu enak suasana tuh hadirin percayalah hadirin kalau sudah nyapa dengan lama, suasana menjadi lebih cair benar jangan ragu-ragu kalau nanti duduk di kereta di bis di pesawat kita yang dahului Siapa? maaf mau orang siapa aja kalau kita bisa menyapa duluan lebih nyaman orang asing nice to meet you mister it's okay Oh sorry, Iman Sita pergi Oh no no, waduh udah keluar tuh kebaikan ya. Jangan ragu-ragu dan jangan berlebihan juga ya. Semuanya proporsional. Dan kalau nyapa harus ikhlas bukan ngarap-ngarap sesuatu. Misalkan dia bawa roti banyak, How are you, mister? How about your bread? <laughs> Ah, Toma itu. Ada wibawa jangan pernah toma tahu toma ngarap-ngarap sesuatu jangan izah kita akan turun ya mereka saling berbagi berdua kita jangan ngeliatin oh it's nice man nice <laughs> nah sapa yang hangat senyum ini melembutkan hati ya Dedit. coba guru ke kelas ya biasa senyum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para santri sekalian Apa kabar? Enak Enak, enak. Senyum Salam Sapa Sopan Sopan melembutkan hati Percayalah Sopan itu menyenangkan ada yang mau nyebrang sedang naik motor silakan itu enak ke sini tuh kita aja enak bener punten dengan kesopanan lewat ke orang tua punten pak kada ruginya ciri sopan tuh maaf tolong permisi Permisi, maaf, tolong, terima kasih. Orang yang sopan senang mengucapkan itu. Orang yang kurang sopan ada. Mau lewat lewat, eh. Ada ruginya. Coba kalau orang tua lewat ke anak, mana yang harus permisi? Orang tua atau anak? Kalau orang tua lewat ke anak sedang duduk, Jangan bikin jengkel hadirin. Ini kita lagi membahas kelembutan. <laughs> Mana kalau orang tua lewat ke anak yang lagi duduk siapa yang permisi? Kenapa orang tua ngasih contoh? Supaya anak tahu kalau lewat itu pakai permisi. Gak ada ruginya. Pembantu sedang duduk istirahat. Ibu majikannya lewat pun tenbi ngiring alangkung. Gak ada ruginya guru lewat ke murid punten sayang permisi nggak ada ruginya itu mendidik dan hati jadi nyaman apalagi anak yang lebih tua kalau nyuruh juga pakai maaf ini bagian dari kesopanan maaf dek tolong ambilkan sepatu ya punten ke anak juga gitu eh dek punten tolong ambilkan sepatu bapak ya maaf sayang maaf enak dengarnya juga benar saudara mendengarnya enak tidak itu kalau kebaikan tuh enak pak yang ngomongnya enak tidak kira-kira yang disuruhnya enak tidak lebih enak lah bibi punten tolong ambilkan drum aspal yang di depan tetap enak adirin walaupun berat ya Kalau tidak pakai kelompok B Ambilkan atau kerudung teh cepat. Eh, gimana sih? Cepat. Enak nggak saudara dengarnya? Pasti ini nggak baik. Yang ngomongnya kira-kira bahagia tidak? Tidak. Gak nyaman. Yang disuruh kira-kira enak tidak? Siapa yang untung dari semua ini kan? Hilang kelembutan, hilang keindahan. senyum, salam, sapa, sopan, permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Itu bagian dari kesopanan. Kalau orang tidak sopan, nggak suka terima kasih. Terima kasih juga sih pakai isi. Terima kasih. Nuhun oh, bisa, Enak, ya. Pasih, ha, pasih. Basa basi nggak ada kedalaman. Terus doa jazakallah khairan. Perlukah jazakallah khairan kasiro? Nah itu di yang saya pahami dari kitab-kitab itu bahwa cukup jazakallah khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Adanya kasiro itu karena di Indonesia ada terima kasih banyak. Jadi kan jadi kasir. Tapi jazakallah khairan juga sudah cukup. Nah, senyum salam, sapa. Eh, ini, eh. eh, bandingkan dengan jempol, enak mana? Ini masalah kelembutan hati loh hadirin. Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Aneh, pada saudara nggak pernah ngemut jempol saya, nggak pernah. Kenapa ada rasa hati? Kalau hati lagi naik ya, merasa lebih keluar jari Eh. Ini nggak berani keluar ke orang yang dihormati, mertua. Oh. Komandan, oh, oh putung ya. Bos, hmm, hmm, kepret deh. Kalau hormat keluar ini. Kenapa ini paling enak? Karena inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ayo kita lembutkan hati kita. Yuk, nyuruh punten pintunya ke sana. Lihat yang nyebrang, silahkan. enak. Kita naik motor, ada yang mau nyebrang, silahkan pakai Nah, yang kelima melembutkan hati itu dengan santun Santun tuh kurang lebih senang mengalahlah untuk mendahulukan orang lain. Maaf kalau pemahaman saya kurang tepat ya, tapi yang saya maksudkan adalah misalkan ada orang yang lebih tua, kita nahan diri supaya orang tua duluan. Itu kesantunan. Mau masuk, ada yang lebih tua, kita tahan. Silakan Bapak, Ibu duluan. Ini kesantunan. Mau makan, ambilin ambilkan ke piring yang lain kira-kira kalau ngasih ke sana jadi hina atau jadi senang semua pihak misal ayo AA makan saya ambil piring hmm, kasihin kasihin apa yang sudah rasakan jadi hina atau senang tuh semua senang kita senang orang diambilin senang yang lihat senang ini pasti kebaikan insya Allah Kenapa? Oh makanan ayam misalkan ayam. Silakan ambil. Nanti kita nggak kebagian, mungkin nggak kebagian ayamnya, tapi kebagian kemuliaannya. Dibandingnya, eh, tunggu ya. Ini aib bener, rakus. Ayolah, apa-apa nggak kebagian ceker kayak gitu tapi kita kebagian kelembutan hati sepakat tadi kan di toilet umum sedang antri ini di bawah misalnya pas kita sudah di depan pintu di belakang kita lihat posisi kaki udah begini ya bibir udah digigit wah Gimana kira-kira 5S kita? dimana kelembutan hati kita? Dan sing sabar ya. Saya duluan. Saya sudah antri dan banyak yang akan saya lakukan di dalam. Sing kuat ya kan. Itu mah kejahatan terselubung Harusnya bagaimana? Udah takdir nggak tiap harilah kayak gini ya kan? Nggak tiap hari kita ketemu yang kakinya disilangkan yang gigit jadi <laughs> nah Kang ayat duluan tapi Kang saya di belakang silakan akan lebih memerlukan ya. atau gimana nggak apa-apa saya masih 35 persen kok akang 98 persen lah ya. Hadirin ini serius nih Sepertinya sederhana Tapi itulah sebetulnya membahagiakan kita Enak hadirin kayak eh, gitu ya di jalan sudah mulai oh, perempatan kelihatan orang rebutan mengalah aja paling berapa menit ya nggak capek menitan lah berhenti silakan silakan lihat respon orang makasih makasih itu lebih bernilai siapa tahu pas jalan ke sana ya Allah itu teh kendaraannya waduh maksudnya jelek ya tapi orangnya mulia banget ya Allah ganti tuh kendaraannya hanya engkau yang maha kaya ya pakai mobil sederhana aja segitu sopannya gantilah ya Allah mungkin begitu dia sambil jalan bergumam ya, tidak ada yang dengar selain Allah yang mendengar ijabah jadi kenapa kita harus pelit rebutan ada yang kalau di luar negeri mah antri tenang ya di eh,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 Sekali kita salawat sepuluh kali Allah salawat kepada kita. Ah daripada kebut-kebutan kita gitu nikmati we. Benar? Daripada orang jengkel mengutuk bisa kena musibah kita ini belum lagi keceduk dan kalau kesusul oleh orang yang disiap oleh kita kan aib weh bareng lagi <laughs> ayo ah senang mengalah ya setuju <coughs> dahulukan orang tua dahulukan wanita kalau kita duduk di bis ada ya wanita yang kelihatannya berat sudah tua berdirilah silahkan duduk tapi nanti saya berdiri Allah tahu kita bekal capek Allah tahu semuanya nggak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadirin Islam teh hadir ya Islam itu tidak sesuatu yang jauh Islam itu hadir dalam keseharian kita Islam itu dekat Islam itu membuat kita bahagia membuat orang bahagia membuat keindahan dalam hidup kita. Yang saya pahami Islam itu seperti itu. Jadi tidak harus dakwah ngomong, teriak-teriak dalil, tidak salah. Tapi mana dalam keseharian kita? Termasuk duduk, ada sampah, ini kesantunan ini. Meringankan beban tukang sampah. Lihat ada masuk ke sini keset miring, luruskan. Ada tempat tulisan parkir hampir miring kan? Itu Islam, kelembutan hati itu di sana. Mau nyebrang ada anak kecil, punten kang, ayo dek. Terima kasih, terima kasih. Enak, nikmati kebahagiaan itu, benar? Jualan ke tukang dagang ibu, assalamualaikum. Gak usah nanya gimana jeruknya manis enggak. Ini kan nyiksa tukang dagang. Coba kalau nyebut manis, belum tentu dia kemut semuanya ya kan? jemput asem takut dan pasrah we. Bu, apa kabar? Sehat, Bu? Boleh saya jeruk, beli jeruk? Ada yang bisa dicoba, Bu? Ini ya buat dicoba. Alhamdulillah. Ini asem kieu atau luka perasaannya. Alhamdulillah segar, Bu. Cocok buat yang idam. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu ya. Mudah-mudahan habis. <laughs> Ya, mau nyebut hasem kan melukai hati dia udah nggak beli hei itu saudara kita yang dagang dan kalau asem bukan salah dia benar coba siapa yang salah petani kalau ini asem nih jeruk saudara nyalahin siapa tukang dagang tukang dagang temu nih asem. emang saudara pernah ngemut dia <laughs> eh ini penting kita suka ngeledek kalau itu jeruk asem siapa yang mau disalahkan tukang dagang bukan dia dia beli juga pengen yang manis yang nanem, yang nanem juga nggak pengen jeruk asem siapa yang bikin asem Allah jadi kalau kita ngutuk sama dengan menghina Allah udah nggak apa-apa tinggal digulain ya kayaknya enak gak ya hidup gitu hadir, lembut tuh hati nah bagaimana nih kalau kita beda pendapat supaya lembut ini kan sekarang ada beberapa kejadian ya di mana saudara kita ada yang mau ceramah, kemudian sebagian saudara kita juga nah, itu harus mulai pakai saudara. Ada yang keberatan. Jadi kalau menurut AA sih ini hanya sebuah dinamika eh, kebersamaan ya. AA sangat-sangat percaya para ulama yang betul-betul takut kepada Allah bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Karena tahu ada yang paling wajib wala tafarraqu. Dilarang bercerai-berai. Organisasi, kepentingan pribadi, kelompok itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan perintah Al-Qur'an supaya kita waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu dan aku percaya pada ulama NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsa dan semua yang takut kepada Allah bisa menyikapi ini dengan bijaksana dan apa yang sudah terjadi kemarin insya Allah akan jadi pelajaran berharga enak tidak mendengar begitu hadirin kenapa bicara begitu karena perintah innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau ada saudara kita yang berbeda pendapat, posisi kita adalah membantu, bukan mengompori, tapi ya sebisa-bisanya tidak membuat lebih besar apinya, syukur kalau bisa memadamkan. Ya, bukan sok berjasa, bukan sok penting, tapi memang ini perintah Allah. Surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi jangan panas ya, tapi ikut penyejukan. Sepakat? Kalau mau bertengkar begini ya, prinsip bertengkar sudah tahu kan? Saya benar, kamu salah. Kata dia, dia benar, kita salah. Diadu. Bagaimana kalau begini? Saya benar, boleh jadi dia juga benar Melembut nggak hati kita? Dia salah, tapi bisa jadi saya juga salah. Melembut nggak hati? Fa'fu anhum tadi apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Itu SOP-nya maafkan, mohonkan ampunan dan bermusyawarah. Itu SOP kelembutan hati. Jadi pemaaf lah ya. Ini kemarin sempat diskusi dengan ada santri yang kalau sholat itu sangat semangat, kakinya rapat. Nah, sebetulnya kalau bersentuhan biasa enak, tapi kalau sudah naik ya kakinya ke wilayah kaki kita, jadi kan agak gimana gitulah ketekan kaki kita atau kasedek begitu ya nah kita geser ternyata ngejar jadi kurang enak kan dalam sholat kejar-kejaran ya nggak <laughs> geser akhirnya sepak-sepakan eh, tengkas-tengkasan kan aib nah hadirin terus ditanya kenapa sebetulnya tidak wajib ya kaki sampai neken itu yang dianjurkan itu rapatnya saf bahu atau kaki bersentuh Nah tidak setiap orang ilmunya sama Tidak setiap orang punya keilmuan yang sama Ada yang nggak ngerti Nah itu nyedek wahai ya Dan ada juga yang kadang-kadang beliau memanfaatkan jadi lebar gitu ke bawahnya Nah ini kalau kaki terlalu lebar Efeknya yang di sebelah itu jadi nggak stabil Satu kaki ke sini Satu jadi nggak nyaman nah, Kita harus bijak sekali terhadap semua ini ya Kenapa begini? Oh mungkin belum sampai ilmunya. Dan kita tidak usah ngejar-ngejar terus kaki dia. Karena kalau tidak belum seilmunya kan jadi sebuah gangguan. Benar? Kalau sudah seilmu ya sudah enak kaki rapat. Nah hal-hal seperti ini harus bijaksana. Saya tanya kenapa begitu deh? Ya kan kalau ada renggang tuh ada setan. Ah. Oh begitu. Mahamannya. Ya makanya ngejar terus. Ah begitulah. Hadis. HP bunyi tenet tenet lagi sholat Brrr, jengkel Allah Akbar kurang ajar nih ya apalagi takut dangdut lagi nih ngemon ngemodal pisan ke masjid-masjid sedangkan Ronaldo aja nggak bawa HP hmm, terus saya mikir kemana-mana dan tidak menghentikan apa-apa coba pakai rada empati eh, eh, eh. itu mau kematian ya salah gimana sih saya udah, udah jarang bunyi HP-nya an tereng teng tong teng tong tong teng tong teng hati itu langsung ini izin Allah ya ini ujian bagi dia bagi saya saya harus lebih khusyuk terus fokus kebacaan lebih khusyuk insya Allah lebih lembut kalau mau nanya cari seribu satu alasan berbaik sangka dia pasti tidak niat mengganggu orang sholat betul? dua dia juga pasti udah menderita dengan bunyi-bunyian itu yang mau dimatiin ternyata nggak tahu cara mematiinnya karena ini handphone titipan teman <sniffs> oh iya hadirin ada tuh yang dititipin bunyi wah udah bingung matiinnya gimana jadi dia sholatnya juga kekeromangan begitu belum lagi getar aduh getek ya wah songgok bisa dia udah malu tertekan benar saya harus jaga perasaannya dan jadi pelajaran bagi kita saya tidak akan masuk masjid kecuali sudah saya silent kan atau saya mode pesawatkan jadi setiap kejadian tuh kalau dengan kelembutan hati mah enak dia akan malu maaf saya barusan apa Jadi pelajaran bagi kita semua. Coba kalau dengan hati keras. Siapa tadi yang handphonenya bunyi? Ngacung. Hancur sholat saya. Setuju kata yang Gimana itu saudara kita yang dia aja udah menderita. Ya termasuk yang misalkan lagi maaf ya lagi ceramah gini ada yang kentut-tut. Harus ada kelembutan hati eh serius hadirin insiden ini bisa terjadi kapanpun dan bisa kita yang terjadi ya kan misalkan lagi duduk oh kita harus langsung pasti dia tidak niat seperti ini mungkin dia sudah menahan mati-matian hanya tidak tertahankan ya kan? karena tekanan begitu kuat dia sudah makan ubi cilembu lima ya mas jadi kan gasnya tinggi pak dan, dan misalnya kok rada bau pasti tingkat belerangnya ini ya kan sulfur hadirin ini serius hadirin kita nggak usah malu tapi ini kan bisa kejadian terus mau gimana mau disikut eh baik baik yang utas ya uang tengunas ya mau apa dia udah keburu keluar benar udah terburu kesebar nggak bisa dipulangin ini serius hadirin kenapa kita nggak dia saudara saya satu dia saudara bukan penjahat bukan yang kedua empati gimana perasaan dia udah menderita ya kan dengan nggak diomongin ayo rey rey kenapa sih kita harus memuaskan hati kita membuat orang sengsara benar ah entah udah nggak apa-apa kita semua ada yang dengar kok nggak kedengaran kok tenang aja oh nggak kedengaran enggak ya. oh nggak enggak pernah dengarkan ulama yang lembut hati itu yang seorang ini kan disebut ulama tuli itu ada seorang ibu-ibu konsultasi sama buang angin oh malu si ibu tuh tapi ulama ini nggak bereaksi apapun. Karena tolong ya Bu, kalau mau bicara yang keras, pendengaran saya kurang. Bagaimana sekarang? Kurang. Tapi ah ya. Ibu tenang, ah berarti tadi nggak kedengaran. Segitunya tuh kelembutan hati menjaga perasaan ibu tersebut. Ah, oh, itu kemuliaan hadirin. Umat Islam umat yang lembut hatinya inna rizqallah yakunu fi syai'in illa jannah tiadalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali memperindahnya ah, nah, ada hadisnya ini sebetulnya ada Ustaz? tolong ada, dibaca ada hadis dua hadis yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim dari Anas radhiyallahu an menceritakan saya telah berkhidmat melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah selama 10 tahun. Ketika itu saya masih muda, oleh karena itu pelayanan saya tidak semuanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun meskipun demikian, beliau tidak pernah satu kali pun mengatakan uh kata-kata yang tidak suka kepada saya. Beliau juga tidak mengatakan kepada saya, "Kenapa engkau melakukan ini?" atau perkataan mengapa engkau tidak melakukan begini hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa menjumpai saudaranya yang muslim dengan sesuatu sikap yang disukai Allah agar dengan sikapnya itu saudaranya merasa senang maka Allah Azza wa Jalla akan memberi kesenangan kepadanya pada hari kiamat. Masya Allah. Barang siapa yang terhalang dari kelemah lembutan, maka dia akan terhalang, niscaya dia terhalang dari kebaikan. Itu Rasulullah SAW bersabda tuh, ya. Kemudian inna rizqa la yakunu fi illa janah. Tiadalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali memperindahnya seperti yang tadi kita bahas dan kalau kelembutan sudah hilang dari sesuatu maka hilanglah keindahan makanya orang-orang yang bengis kasar kata-katanya penuh dengan kata-kata sumpah serapah kotor hilang keindahannya walaupun pakai penampilan seindah mungkin tidak akan pernah memperindah akhlak karena salah satu komponen keindahan akhlak adalah kelemah lembutan. Dan itu timbul timbul dari rasa kasih sayang. Masya Allah. Rasa persaudaraan, kasih sayang. Gimana Ustaz? Satu lagi ada. Silakan. Dari Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang haram menyentuh api neraka? dan orang yang tidak akan disentuh api neraka yaitu orang yang lemah lembut dan toleran kepada orang lain hadis riwayat Imam At-Tirmidzi insyaallah kita menjadi bagian yang seperti ini ya jangan memilih bagian yang sumpah serapah kutuk mengutuk hujat menghujat celak mencela di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13 jelas sekali bahwa kita ini bersaudara kemudian yang surat Al-Hujurat ayat 11 jangan saling mengolok-olok meremehkan kemudian jangan saling mencela dan jangan saling panggil memanggil dengan gelaran buruk lalu 12 ah, nya jangan berburuk sangka kepada orang yang beriman jauhi prasangka buruk karena sebagian prasangka dosa wala sasu jangan mengorek-ngorek serba ingin tahu aib, kesalahan, kekurangan termasuk buka-buka handphone istri, buka-buka handphone suami jangan, nanti Allah yang akan memberitahu kalau ada yang harus diperbaiki dan jangan bergibah jangan meremehkan jangan saling mencela jangan panggil memanggil dengan gelaran buruk jangan berburuk sangka jangan mengorek-ngorek aib mencari-cari aib, kekurangan, kejelekan dan jangan gibah jangan suka menggunjing ini ada persaudaraan yang diajarkan Al-Quran Masya Allah indah nanti terima kasih mana kepada Polin Sitanggang ada? boleh? iya Alhamdulillah apa kabar? Alhamdulillah baik. Pertama kali ke Darul Tauhid? Ya. Alhamdulillah. Tahu dari mana Darul Tauhid? Dari Bu Wida. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Maksudnya gimana? Alhamdulillah. Sungguh senang. Gak nyangka juga ya apa yang mengantarkan mau menjadi seorang muslimah? Alhamdulillah selama perjalanan hidup sampai usia sekarang Saya hidup di lingkungan muslim Sehingga apa yang saya lihat, apa yang saya dengar Terlalu banyak pelajaran agama Islam Sehingga terekam di otak saya dan saya mulai mempelajarinya Apa yang paling menarik sehingga tergerak mempelajarinya. Pasti kan karena menarik ya kan? Yang kelihatan terasa apa? Yang membuat hati saya tenang, membuat hati saya damai ketika mendengar takbir azan maksud, ya. azan maksudnya ya yang suka di masjid itu yang teriak itu setiap mau idul fitri selalu oh takbir bener ya, ya. bisa nggak tahu ya sudah jangan suka usil gitu ya saya tengah raba perasaan itu mah beneran <laughs> kalau itu mah takbiran malam idul fitri gitu ya idul fitri suka bergetar gitu Allahu Akbar Allahu Akbar menyentuh hati itu kadang pernah ngeluarin air mata gitu padahal nggak begitu ngerti gitu ya ya kan nggak ngerti kan ya, gak apa ngerti. arti takbir belum ya tapi menyentuh hati Terus ada lagi yang lain yang membuat tergerak? Mungkin mimpi. Mimpi apa? E, mimpinya udah lama sih. Mimpinya udah lama Agim. Jadi waktu itu saya mimpi saya sedang susah dalam mimpi itu. Saya pinginnya tuh berdoa, tapi kenapa kok saya munculnya di masjid gitu? Berulang hmm. kali saya coba untuk pergi mencari tempat saya ibadah tapi saya balik lagi ke masjid. Dalam mimpi itu. Iya. Ya itu hidayah. Susah. Kita aja jarang mimpi di masjid benar. <laughs> Benar-benar yang menguasai mimpi itu adalah Allah. Benar. Satu lagi ada lagi nggak? melihat orang Islam sholat apa yang ya, kepikir Ya, saya melihat laki-laki sholat, tapi saya tidak tahu wajahnya itu seperti apa sampai saat ini ya saya selalu bertanya-tanya apa maksud mimpi ini. Oh ada yang sholat di masjid? Ya. Laki-laki? Ya. Mungkin itu yang dimaksud Nabi Muhammad bukan? Bisa jadi. Tidak. <laughs> Ya, mudah tidak tahu rupanya, pokoknya tidak melihatkan wajahnya. Tapi? Dia sholat di depan saya. Oh gitu. Ya. Ya mudah-mudahan lah ini mimpi yang baik ya. Amin. Baik, ikuti ya. Bismillah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Tiada ilah Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك iman, jadikan saudara kami ini muslimah soleha istri soleha ibu soleha mujahidah soleha istiqomahkan ya Allah Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Karim. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Amin ya Alhamdulillah. Hadirin silakan kita berwakaf sambil kita baca Al-Qur'an ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.